Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah Wa alihi wa sahbihi wa tabi'ahu Iwan muslimin rahimahullah Alhamdulillah pada pada suhu ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita dalam upaya mendekatkan diri dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat yang paling mulia ini Allah berkenan menerima niat kita, duduk kita, intikam kita dalam makna taklim belajar ingin lebih mengerti dan lebih dekat kepada Allah melalui pendekatan akhlakul karimah akhlak yang mulia akhlak yang sempurna yang tidak ada cacatnya hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita manusia biasa yang banyak sekali cacatnya, celahnya, aibnya. Allah berikan kepada kita cara untuk selalu meningkatkan kehidupan kita lebih baik, akhlak kita lebih sempurna, meskipun tidak akan sesempurna Rasulullah upaya-upaya ini kita lalui melalui pendidikan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Melalui praktek ibadat, sholat, dari mulai istinja. Dari mulai istinja kita punya tata krama akhlak. Masuk ke kamar mandi atau WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Bagaimana cara tata cara kita istinja? istilah bahasa kasarnya mungkin cebok ya. Kemudian setelah itu kita wudhu dari wudhu kita lihat dari mulai kita berhadapan-hadapan dengan keran wudhu atau pancuran di situ kita sudah berniat dari mulai cuci tangan cuci mulut cuci hidung cuci muka mencuci kedua lengan masing-masing tiga kali mencuci mengus mengusap sebagian rambut mencuci telinga dan ditambah lagi ada yang pakai pundak dan leher yang terakhir kedua kaki itu semua adalah merupakan pendidikan akhlak dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kita sholat setelah kita sholat berdiri tegak, tidak membungkuk. Kemudian leher tidak rapat, tidak merapatkan leher dengan ujung dada, tegak, tidak bungkuk. Kemudian kaki kiri dan kaki tangan, dan eh, kaki, kiri dan kaki kanan, jarak jauhnya tidak terlalu jauh, 10 cm cukup maka kalau terlalu luas, yang kiri kanan kita juga akan repot. Sampai kita seperti orang yang sedang tangkang gitu. Nah, kemudian mata melihat ke tempat sujud. Ini semua pendidikan dari Allah. Akhlak. Tidak boleh lihat kiri, tidak boleh lihat kanan. Sampai ada pendapat mengadakan makruh kalau karpetnya berwarna bergambar, bergambar, bukan berwarna, bergambar. Sebab apa? Mata kita itu akan lihat dan akan mengikuti gambar. Dan kita tidak boleh melihat punggung orang. Betul-betul melihat tempat sujud ketika kita berdiri. Ini semua adalah paket dari Allah. Paket pendidikan bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang memiliki akhlak. Rasulullah bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kalian melihat saya salat tata cara saya sholat ikuti sama kalian dari mulai berdiri melihat ke tempat sujud tidak melihat ke kiri kanan melihat ke tempat sujud ketika kita berdiri ketika kita ruku bukan melihat ke tempat sujud tapi kita melihat ke antara dua kaki ketika kita iktidal bangun dari ruku kembali lagi mata lihat ke tempat sujud ini semua adalah paket bagaimana cara mendidik orang sampai jadi orang yang soleh. Sampai Allah berfirman, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya perbuatan sholat bisa mendidik orang sampai tercegah dirinya dari melakukan perbuatan yang tanha anil fahsya, cabul, wal munkar dan perbuatan yang munkar. Dari perbuatan sholat saja. Jadi kalau kita sekarang tanya, ada orang sholat, sholat, sholat tidak pernah berhenti, tapi kelakuan jahatnya juga tidak pernah berhenti. Ciri bahwa sholatnya tidak mendidik diri. Nah, jadi di dalam ibadah Islam, di dalam ajaran ibadah Islam pengabdian kepada Insya Allah, seluruh paket ini menuju kepada akhlak yang soleh, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Tiap hari Selesai semua. Bacaannya lihat. Subhana rabbiyal azim. Bukan azim ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Banyak sekali orang yang membaca Subhana rabbiyal azim. Tidak ada azim bahasa Arab. Yang ada azim. Azim nggak ada. Nggak ada wajah, nggak ada, nggak ada wajahnya. Yang ada itu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha agung Allah. Maha suci Allah Maha agung Allah dengan segala sanjungannya. Betul-betul pada usaha Allah. Sami Allahu liman hamidah. Maka lihat itu. Apalagi kalau kita lihat baju orang yang ada gambarnya atau baju orang yang pakai kaos yang ada tulisannya. Itu otomatis, tidak usah, nggak ada sengaja, otomatis dibaca. Desel nomor apa eh, gambarnya, nomor mereknya, nomornya, atau ada baju, baju olahraga dipakai, namanya dibaca itu otomatis tidak tidak sengaja makanya dibiasakan dari awal sampai akhir lihat ke bawah itu sampai melirik ke kanan atau ke kiri sambil kita punya anggapan sebab kita biasa jadi sarung ini biasanya sarung anu sebelah kanan, sebelah kiri secara bisa. Nah, itu sudah merupakan dasar sholat kita. Meskipun tidak batal, tapi tidak sempurna. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pendidikan akhlak yang seperti itu untuk mencapai satu tujuan memiliki akhlak yang baik. Semua sama. Dari sholat kita meruku, sujud. Nah sujud nih. Ketika sujud, dua lutut dulu yang sampai ke bawah bukan tangan dulu. Iktidal. Dan ketika sujud, ketika sujud, kepala tidak boleh tekan. Jadi tata karama ini, tata tata rama salah untuk membu membuktikan, membuat, mencetak umat Islam jadi orang baik. Telapak tangan neken, berat badan di telapak tangan, berat badan di ujung-ujung jari kaki, dan telapak apa berat badan berat badan di ujung-ujung jari kaki dan berat badan aja di dua lutut hidung sama jidat tidak menem tidak apa tidak menekan dan tidak sampai hidung kita begini dari menekan itu tidak jadi betul hidung ujung hidung sama ujung jidat ini sampainya di sajadah di tempat sujud hanya sekedar nempel saja tidak ada beban Seluruh beban ditanggung beban itu oleh dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung-ujung jari. Jadi tidak ada yang sebab terlalu sering sholat, ini sampai hitam. Nah, ini ada lagi yang salah ini yang hitam, bukan ini, ini yang hitam. Ini juga semuanya harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Ya kalau untuk sekarang lagi masih muda bisa, tapi nanti setelah usia lewat 50, 60, 70 apalagi 80 di situ sudah mulai kita merasakan ada keras-kerasnya sendi-sendi persendian bagaimana kita mengurus badan apalagi yang kegemukan kalau tidak dilatih setiap hari itu ya akan ngerti itu semuanya adalah paket pendidikan dari Allah untuk mencapai akhlak yang soleh nah sekarang kita lihat Permulaan kita pengajian pernah Bapak-bapak mudah ingat Basiro. Bagaimana kontrol batin kita terhadap diri untuk menjadi orang baik. Untuk menjadi orang soleh. Bukan, bukan dinasihati seorang lain. Bukan ditegur seorang lain. Tapi basiro ini yang akan tajam. Basiro. Balidin sanu ala nafsihi basiro. yang akan menjadi kontrol batin yang akan memberikan tuntunan dan memberikan bimbingan kepada kita supaya sampai kepada akhlak yang baik. Kemudian sampai kepada pengertian yang kedua. Pernah kita mengaji tentang Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher dengan lehernya. Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher dengan lehernya. Sedangkan kita tahu ular leher yang ada di leher ini tidak ada batasnya. Dekatnya sudah menyatu. Allah lebih dekat kepada kita di mana itu. Ya. Ini semua adalah paket pendidikan dari Gusti Allah untuk akhlak. Sampai yang hadis yang kita pelajari bahwa ketika kita ibadah, ibadah itu bukan hanya sholat saja. Ketika kita sedekah, ketika kita wiridan, antak ta'budallaha engkau ibadah kepada Gusti Allah ka'annaka tarahu seperti engkau melihat Allah fa illam takun tarahu kalau kamu tidak melihat Allah yakin di dalam diri ini sudah keyakinan itu namanya ihsan yang sudah dibina melalui pendidikan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala an innahu yaraka bahwa Allah melihat kamu itu dalam keyakinan yang sudah terdidik dengan akhlak tadi. Nah kemudian sekarang itu yang bagian yang kedua kemarin. Kemarin yang yang ketiga ada kalimat yang indah sekali. Yang ini sudah menunjukkan bahwa dia sudah mulai hidup dengan akhlak. Maka lillahi yatimu. wa ma kana li ghairillahi la yatimu apa saja yang targetnya, niatnya, lintasannya, gerakannya karena Allah, untuk Allah, ya ibu Pekerjaan itu pasti sempurna, pasti sukses dan pasti berhasil. Tidak ada ragu-ragu. Kalau niat kita ini betul-betul lillahi ta'ala, maka lillahi ya timbul apa saja yang diniatkan karena Allah, apa saja yang motivasinya adalah Allah, apa saja yang cita-cita tujuannya adalah Allah, yatimu pasti berhasil, pasti sempurna dan pasti baik. Enggak usah ragu-ragu. Wa ma tapi apa saja yang diniatkan bukan karena Allah, Memberi bukan karena Allah, senyum bukan karena Allah, bekerja bukan karena Allah, mengabdi bukan karena Allah. La tidak akan pernah berhasil dan tidak pernah akan sukses dan dia pasti akan kecewa. Itu pendidikan Islam. Jadi seluruh kehidupan, seluruh fokus hanya Allah yang dituju. Ada tulisan kata-kata waliullah yang indah sekali. Ilahi anta maksudi waridoka lubi itu tulisan sederhana sekali bahasanya ilahi ya Allah anta maksudi hanya engkau fokus saya hanya engkau tujuan saya hanya engkau yang kumaksud waridoka lubi dan hanya ingin mendapat keridoan dari engkau bukan keridoan manusia bukan keridoan atasan kalau keridoan atasan sekarang ridho besok benci Apalagi kalau dengar orang-orang yang sekitarnya, yang tukang merumpi, yang tukang menilai, yang tukang segala macam. Ini semua kita tidak akan bahagia. Tapi kalau sudah kita fokus, ilahi ya Allah, anda maksudi, engkau yang ku tuju, engkau yang menjadi fokusku. Waridho lubi dan keridoanmu yang menjadi cita-cita dan yang saya cari. Begitu. Sebuah cerita yang sebagai penutup pertemuan ini Sayyidina Ali alaihi eh, radhiyallahu anhu adalah orang yang disayang sama Rasulullah pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak jujurnya pinternya tidak diragukan lagi Sayyidina Ali karramallahu wajahu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam perang beliau terkenal jago naik kuda dan jago main pedang tidak pernah terkalahkan dan tidak ada tandingan. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Satu kali, dua kali, tiga, belum satu jurus. Orangnya sudah lepas tuh lehernya. saya dinali, terkenal di mana-mana. Tapi pada satu hari dia kena batunya. Bertemu dengan seorang yang kuat, besarnya sama, dan kekuatan ngadu kuda dan Pedangnya rupa seimbang. Di situ saya dinali terkejut. Belum pernah saya dapat seperti itu. Sejam, dua jam, tiga jam, belum jatuh musuhnya itu. Saya dinali sudah ada perasaan. Mungkin di sini saya kalah. Sekarang ini saya mati. Begitu. Terus sambil berdoa, sambil menjerit, sambil bermohon kepada Gusti Allah Ya Allah saya perang lillahi ta'ala tidak ada yang lain. Bukan berjuang ingin punya kursi, bukan uh, berjuang punya target, bukan punya cita-cita yang lain, tidak. Lillahi ta'ala, Enggak terbayang tuh yang lain. Begitu dihantam hebatnya perang, luar biasa, habis tenaga Sayyidina Ali. Dan musuhnya masih gagal. Di sini saya Ali ini hari terakhir saya berperang dan sekarang ini mungkin saya mati. Allah memberikan bantuan begitu terkata sinari terakhir pukulan saya ini. Kalau yang sekarang ini gagal, selesai saya, mati saya. Tapi saya minta ya Allah, jadikan mati saya ini adalah mati syahid. Begitu dihantam ter, rupanya Allah alam, Allah maha tahu, kaki musuhnya tumitnya itu kena batu di belakang. Jadi begitu didorong, jatuh. Dan ketika jatuh itu saya Ali mendapat kesempatan. Pedangnya langsung di kesini kan tinggal saya dari pedangnya begini kalau sudah gitu kan putus tuh leher begitu mau begitu mau, mau dipasang di situ sekaligus mati ini orang ini menghabiskan tenaganya meludah kepada sini Ali coba ludah sudah berapa jam dia berantem berarti aus dan ingat ini di Arab ini di Arab dan gersang dia ngeludah keluar Rupanya itu sudah campur dahak itu, campur dahak dan e, ludah yang siap hari dan sudah beberapa jam kehausan. Coba bayangkan berapa baunya itu. Begitu diludahkan, pas kena kumis nali. Orang itu sudah nggak apa-apa mati, tapi saya sudah puas meludahi saya Nali. Sama saya dinali dicabut pedangnya, tidak jadi dibunuh dan si Ali pergi dikejar sama orang itu bukan mau membunuh sebab pada waktu itu satria kalau mati di kalau lagi perang ditinggalkan begitu itu dihina namanya pecundang itu artinya sudah kesempatan membunuh dikejar Sayyidina Ali Sayyidina Ali nggak kaget Ali duduk jadi bawah bunuh aku. Kenapa engkau tidak membunuh aku? Ini jawaban Sayyidina Ali yang menunjukkan begitu tingginya pendidikan akhlak Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, semula aku berang denganmu. Di dalam diriku penuh 100% lillahi ta'ala karena Allah. Ketika aku mau membunuhmu, penuh 100% membunuh karena Allah. Tapi begitu aku akan menghabiskan nyawamu, kamu meludah, saya sakit hati dan saya merasa dihina karena kamu diludahi. Saya tidak jadi membunuhmu, takut membunuh ini balas dendam kepadamu sebab kamu meludahi saya, jadi saya tidak dapat nilai lillahi ta'ala. Coba renungkan dalam klimaks terang seperti itu masih bisa mengendalikan perasaan ingin tetap lillahi taala. Mudah-mudahan seluruh karyawan karyawan BI dan seluruh yang hadir di sini Allah berikan taufik hidayah bisa kita hidup lillahi taala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ij'alna jami'an minal mukhlisin. Allahumma ij'alna jami'an minal muqinin. Allahumma ij'alna jami'an minas salihin. Minna du'a minkal ijabah. Tastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.